Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mab'uuti rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Waalaikumsalam. Amma Masih dalam penafsiran ayat yang kedua dari surat Al-Baqarah. Qala Imam Sa'di rahimahullah ta'ala Wa qala huda ya, Pada ayat kedua ini Zalikal kitabu la raiba fi Hudal lil muttaqin Kemarin telah kita ambil bahwasanya Al-Huda Disebut Al-Huda itu adalah segala sesuatu yang Dihasilkan dengannya hidayah Bisa memberikan petunjuk dari kesesatan dan dari syubhat-syubhat menuju kepada jalan kebenaran, kepada jalan yang bermanfaat bagi dunia dan akhirat seorang hamba. Kemudian Imam Sa'di mengatakan waqala hudan wa hadzafal ma'mula falam yakun hudan lil maslahah al fulaniyah wala li syai' al fulani. لإرادة umumi wa annahu hudan li jami'i masalihid darain Allah Subhanahu wa taala berfirman hudan sebagai petunjuk wa hadafal ma'mul dan Allah menghilangkan al-ma'mul yaitu ya, yang di sini yang diinginkan adalah apa? Hidayah apa? Petunjuk apa? Di sini tidak disebutkan. Maka falam yakul hudan lil masraha al fulaniyah wala al fulani. Tidak disebutkan bahwasanya kitab ini sebagai petunjuk untuk suatu kemaslahatan tertentu atau petunjuk untuk sesuatu yang lain. Tidak. Kan tapi disebutkan secara mutlak hudan sebagai petunjuk. Untuk apa? liiradatil umumi wa annahu hudan li jami'i Karena Allah Subhanahu wa taala menghendaki dengannya keumuman. Diinginkan dengan dihilangkannya makmul untuk menunjukkan umum. Berarti mencakup ya semua bentuk hidayah yang mengantarkan seorang untuk mencapai kemaslahatan pada dua negeri, yaitu negeri akhirat, negeri dunia dan negeri akhirat. Fahuwa mursyidun lil ibadi fil masail usuliyah wal furu'iyah. Maka Al-Qur'an itu merupakan pembimbing bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala baik pada permasalahan-permasalahan usul maupun permasalahan-permasalahan furu'. Dan tentunya yang dimaksud di sini ikhwanillah perkataan Imam Sa'di al-usuliyah wal furu'iyah bukanlah pembagian agama ini menjadi usul dan furu' sebagaimana yang diinginkan oleh ahlul bidah. Kan tapi yang diinginkan oleh beliau tentunya adalah ya yang dimaksud dengan masalah-masalah usul, masalah-masalah yang di sana menjadi pokok dalam agama ini dan masalah furu adalah masalah-masalah terperinci dari pokok-pokok tersebut. Tidak sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang dari kalangan ahlul bidah. Ketika membagi agama ini usul dan furu yang diinginkan adalah ketika seorang meninggalkan furu dari cabang-cabang agama ini, maka menurut mereka tidak mengapa. Dan di antara kesalahan total bagi ahlul bidah yang membagi agama ini menjadi usul dan furu adalah ketika mereka menyatakan bahwasanya semua masalah-masalah fikih itu dalam masalah furu termasuk sholat puasa ini menurut mereka masalah furu dan ini adalah kesalahan yang fatal sebab sholat merupakan masalah usul oleh karena itulah Syekhul Islam Ibn Taymiyah dan yang lainnya menyatakan bahwasanya pembagian agama menjadi usul dan furu' termasuk pembagian yang batin. Nah, berarti yang diinginkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah di sini ketika menyebutkan al-masail al-usuliyah wal furu'iyah bukanlah pembagian yang diinginkan oleh orang-orang ahli bidah. فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية ومبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف dan Al-Quran ini merupakan penjelas yang menjelaskan kebenaran dari kebatilan menjelaskan yang sahih dari yang taif membayyinun lahum kaifa yaslukuna at-turuqan nafi'ah kaifa yasluquna turuqan nafi'ata lahum fi dunyahum wa ukhrahum. Dan Al-Qur'an merupakan penjelas bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala bagaimana mereka menempuh jalan-jalan yang bermanfaat bagi mereka. Baik di dunia mereka maupun di akhirat. Inilah Al-Quran Dia merupakan petunjuk Untuk segala permasalahan-permasalahan yang mengantarkan kepada kemaslahatan seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat. Nah, karena itulah siapa saja yang kembali kepada Al-Qur'an kembali kepada petunjuk-petunjuk Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalamnya, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan sengsara. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa imma ya'tiyannakum minni huda famanittaba hudai fala yadhillu wa la yashqa." Ini Barang siapa yang mengikuti hidayahku Yang diantaranya ada Al-Quran Falayyadillu wa la yashqa Maka sungguh dia tidak akan pernah tersesat dan tidak akan sengsara tersesat baik di dunia maupun di akhirat dan tidak akan sengsara baik di dunia maupun di akhirat. وقال في موضع آخر وقال في موضع آخر هدى للناس fa'amma dan Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat yang lain hudal linnas sebagai petunjuk bagi seluruh manusia fa'ammam dan ya menjadikan hidayah tersebut umum bagi semua manusia dan pada ayat ini Allah berfirman hudal lil muttaqin sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Wa fi hadzal mawdi'i wa ghairihi hudal lil muttaqin. Sebagai petunjuk dari sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Bagaimana mendudukkan dua perkara ini? Di sebagian ayat Allah menyatakan bahwasanya Al-Qur'an itu sebagai hudal linnas, petunjuk bagi seluruh manusia. Dan di ayat yang lain mengatakan hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Imam As-Sa'di rahimahullah taala menjelaskan li'annahu fi nafsihi hudan li jami'in nas. Fal asyia'u lam yarfa'u bihi ra'san walam lam yaqbalu hudallah faqamat 'alaihim bihi al-hujjah wa lam yantafi'u bihi li syaqaihim. Kenapa disebut sebagai hidayah bagi seluruh manusia? Karena memang Al-Quran itu secara hakikatnya dia itu sendiri merupakan hidayah bagi semua manusia. Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an agar semua manusia menjadikan dia sebagai pembimbing. Dan memang diturunkan untuk memberikan hidayah pada semua manusia. Akan tapi ya, orang-orang yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan bahwasanya mereka itu asyqia mereka itu orang-orang yang sengsara, tidak mau mengangkat kepala menerima hidayah Allah Subhanahu wa taala tersebut. Sehingga dengan Al-Qur'an tegak bagi mereka hujah. Walam yantafi'u dan tidak mengambil manfaat dari hidayah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan melalui Al-Quran tersebut. Walam yantafi'u bihi lishaqaihim Tidak mengambil manfaat dengan Al-Quran tersebut karena kecelakaan mereka. Wa ammal muttaqun alladzina atau bisababil akbar lihusulil hidayah wa huwa taqwa allati haqiqatuha ittikhadu ma baqiya ittikhadu ma yaqi سخط wa وعذابه bimtithali awamirihi واجتناب nawahi fahtadu bihi وانتفعوا ghayatal intifa' Adapun orang-orang yang bertakwa yaitu orang-orang yang mereka mendatangkan sebab yang terbesar untuk mendapatkan hidayah, yaitu ketakwaan. Di sini Imam Sa'di menjelaskan kepada kita, ikhwanifillah, bahwasanya sebab terbesar, sebab paling agung seseorang untuk mendapatkan hidayah adalah ketakwaan. Karena tidaklah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di sini penghususan hudal muttaqin sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kita Kecuali dikarenakan takwa itu merupakan sebab terbesar seorang mendapatkan hidayah. Walaupun secara hakikatnya Al-Quran itu diturunkan untuk sebagai pemberi hidayah bagi semua manusia. Kan tapi mereka-mereka yang menolak Al-Quran Cukup dengan diturunkan tersebut tegak bagi mereka hujan. Nah, kemudian Imam Sa'di rahimahullah taala menjelaskan kepada kita hakikat ketakwaan itu bagaimana. Agar kita berusaha untuk mewujudkan ketakwaan tersebut pada diri kita. Sehingga dengannya kita bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. taqwa الله وعذابه yaitu mengambil hal-hal yang bisa melindungi dia dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dan dari azab Allah Subhanahu wa taala ini ketakwaan. Dengan apa? Dengan apa seorang bisa melindungi dirinya dari azab Allah dan dari neraka Allah Subhanahu wa taala? Bimtithali awamirihi. Dengan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala bin nawahi dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah takwa. Berarti ketakwaan adalah mengambil perkara-perkara atau hal-hal yang bisa melindungi dia dari kemurkaan dan adab Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Ketika seorang telah mewujudkan perkara ini ikhwanillah pada dirinya, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan hidayah kepadanya. Fahtadu bihi wantafa'u ghayatal intifa'. Sehingga dengan ketawa tersebut Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka mendapatkan hidayah dengan Al-Qur'an dan bisa mengambil manfaat dengan manfaat yang sangat banyak. Qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan bagi kalian furqan. Apa makna furqan? Furqan adalah pembeda antara yang hak dan yang batin. Sehingga dalam ayat ini dengan jelas menunjukkan Apabila seorang bertakwa maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan padanya hidayah sehingga bisa membedakan antara yang hak dari yang batil. Membedakan yang sahih dari yang dhaif. Membedakan mana yang benar dari yang salah. Dan syaratnya apa? Di sini Allah menyebutkan syarat in tattaqullah sehingga kalian bertakwa kepada Allah ya ja'allakum furqana maka Allah akan menjadikan bagi kalian furqan sesuatu yang bisa membedakan mana yang hak untuk diikuti dan mana yang batil untuk dijauhi tidaklah seorang dalam berbagai macam fitnah yang ada di dunia ini terjauhkan dari hidayah Allah Subhanahu wa taala kecuali dikarenakan lemahnya Furqan yang ada pada dirinya ya Dan lemah serta kuatnya Furqan tersebut bergantung pada lemah dan kuatnya ketakwaan dia. Kapan saja ketakwaan seorang itu kuat, maka Furqan yang dimilikinya pun akan kuat. Sehingga ketika datang fitnah ketika datang perkara-perkara yang penuh dengan syubhat maupun hawa nafsu, dia bisa mengetahui dan bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Oleh karena itulah pada zaman yang akhir ini, zaman yang telah berlalu 15 abad dari zaman kenabian yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan layak di zamanun illa walladhi ba'dahu syarrun min. Tidaklah datang suatu zaman kecuali zaman yang setelahnya itu lebih jelek dengan berbagai macam kerusakan dan fitnah-fitnah yang ada. Butuh seorang hamba itu benar-benar membentengi dirinya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Berusaha melaksanakan perintah-perintahnya dengan semampu dia dengan sepenuh kemampuan yang dia miliki dan berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jika hal ini telah terwujud pada diri seorang hamba, maka bergembiralah dengan janji Allah bahwasanya Allah akan menjadikan pada dirinya furqan sesuatu yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batin. fal muttaqun humul بالآيات bil ayatil qur'aniyah wal ayatil kauniyah dan maka orang-orang yang bertakwa orang-orang yang bertakwa mereka lah orang-orang yang mengambil manfaat dengan ayat-ayat Quran maupun ayat-ayat kauniyah. Dari sini kita ketahui ya bahwasanya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala ada dua. Ayat-ayat Qur'aniyah yang disebut dengan disebut juga dengan ayat syar'iyah dan yang kedua ayat kauniyah. Adapun ayat syar'iyah itu adalah ayat-ayat yang berupa perintah-perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula perintah atau berupa khabar-khabar. Adapun ayat kauniyah adalah apa-apa yang terjadi di jagat raya ini berupa penunjukan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya itu hanyalah orang-orang yang bertakwa yang bisa mengambil manfaat darinya. Oleh karena itulah ketakwaan Allah Subhanahu wa taala wasiatkan kepada para nabi dan kepada orang-orang terdahulu. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an Dan sungguh telah kami wasiatkan kepada orang-orang dari kalangan ahlul kitab sebelum kalian dan kepada kalian. Apa wasiat tersebut? Untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa mewasiatkan kepada para sahabatnya dalam setiap khutbah-khutbah beliau agar mereka semua bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan berislam. Kemudian Imam Sa'di rahimahullah taala e, berkata, "Wali li'anna al-hidayata naw'an." Dikarenakan hidayah itu ada dua macam. Hidayah bayan wa hidayatul taufiq. Hidayah yang berupa penjelasan dan hidayah atau taufiq Hidayatul bayan itu dihasilkan melalui bimbingan para rasul, bimbingan para nabi dan orang-orang yang mewarisi mereka dari kalangan ulama dan para dai Allah. Mereka menjelaskan kepada manusia jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala ridai dan memperingatkan manusia dari jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala murkai. Dan tugas mereka adalah menyampaikan. Wa fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berilah peringatan. Karena peringatan itu memberikan manfaat bagi orang yang beriman dan mereka bukanlah orang-orang yang memaksakan innama anta mudzakkir lasta alaihim bimusaitir hanyalah engkau sebagai pemberi peringatan bukan sebagai pemaksa yang memaksakan apa yang disampaikan agar semua manusia mengikuti tidak kan tapi tugas para rasul tugas para anbiya demikian pula para dai Allah adalah menyampaikan kebenaran kepada manusia. Adapun hasilnya itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala yang berupa perkara yang kedua ini yaitu hidayah taufik. Yang berupa taufik dari Allah Subhanahu wa taala yang dengannya Allah Subhanahu wa taala membuka hati-hati hambanya untuk bisa menerima kebenaran. Dan ini mutlak hak Allah Subhanahu wa taala atau taufik. Oleh karena itulah Allah mengatakan kepada nabinya yang mulia, Inna la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha, wa huwa a'lamu bil muhtadin." Sungguhnya engkau wahai Muhammad tidaklah akan bisa memberikan hidayah, yaitu hidayah atau taufiq kepada orang-orang yang kamu cintai Kan tapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada orang-orang yang dia kehendaki. Oleh karena itulah sebagaimana bagaimanapun jerih payah seorang dai, bagaimana gigihnya seorang dai ilallah untuk meneriakkan kebenaran, maka kembalinya kepada hidayah taufik ini. Apabila Allah Subhanahu wa taala membuka hati-hati para mad'u, maka mereka akan bisa menerima kebenaran itu tetapi jika Allah menutup taufik dari hamba-hamba hamba-hambanya, maka tidak akan mungkin hidayah mereka bisa menerima hidayah, bisa menerima kebenaran. Fal muttaqun lahumul hidayatan wa ghairuhum lam tahsul lahum hidayatut taufiq wa hidayatul bayan biduni taufiqin lil amal wa hidayatul bayani biduni taufiqin lil amali biha laysat hidayatan haqiqiyatan tammah dan orang-orang yang bertakwa itu dihasilkan pada mereka dua macam hidayah tadi yaitu hidayatul bayan dan hidayatul taufiq. Sedangkan selain orang-orang yang bertakwa, mereka tidak akan mendapatkan hidayah atau taufiq Yang ini merupakan kunci seorang bisa menerima kebenaran atau tidak. Adapun hidayatul bayan ikhwanillah itu adalah keterangan maka Imam Asadi mengatakan wa hidayatul bayani biduni taufiqin lil amali biha laysat hidayatan haqiqiyatan tamma. Dan hidayatul bayan yang berupa penjelasan-penjelasan tentang kebenaran itu tidaklah apabila eh, dan hidayatul bayan tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk beramal dengannya maka pada ikatnya itu bukanlah hidayah secara hakiki. Bukan hidayah yang sempurna. Karena banyak mereka-mereka yang mengetahui kebenaran yang berarti dengan ini telah tegak bagi mereka hidayah bayan akan tapi tidak mau untuk beramal dengannya. Baik dari umat-umat terdahulu maupun umat-umat zaman sekarang mengetahui kebenaran akan tapi tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkannya. Dan tentunya seorang yang peduli dengan keselamatan dirinya merasa khawatir dari perkara yang demikian ini. Dan hendaknya senantiasa berharap dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan hidayah dan taufik sehingga bisa mengenali yang benar itu benar kemudian mengikutinya dan mengetahui yang batil itu batil kemudian menjauhinya bukan sekadar pengetahuan saja karena sebatas pengetahuan sesuatu itu benar tanpa dia mengamalkan dan tanpa dia mengambilnya tidak bermanfaat bahkan akan semakin menambah kerasnya hujah yang kelak akan dituntutkan kepadanya ثم wasafal muttaqin fil aqaid wal a'malil batinah wal a'malil zahirah litadammunit taqwa Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensifati orang-orang yang bertakwa itu dengan akidah-akidah dan amalan-amalan batin serta amalan-amalan yang zahir dalam ayat selanjutnya. Ya. Setelah Allah menegaskan bahwasanya Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya ini merupakan hidayah bagi orang-orang yang bertakwa, Allah kemudian menyebutkan sifat-sifat dari orang-orang yang bertakwa ini. Yang sifat-sifat tersebut mencakup amalan-amalan batin berupa dan yang sahih maupun amalan-amalan yang zahir. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan pada ayat berikutnya, "Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun." Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di sini disebutkan keimanan mereka terhadap perkara-perkara gaib. Kemudian penegakan salat dan infak dari harta-harta yang mereka miliki. Kemudian keimanan terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada nabinya yang mulia serta apa-apa yang diturunkan kepada nabi-nabi sebelumnya dan keimanan kepada negeri akhirat. Inilah sifat-sifat yang disebutkan pada ayat-ayat ini yang insya Allah penafsiran secara terperinci akan kita baca pada pertemuan yang akan datang. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita. hidayah Hidayatul taufik yang dengannya merupakan kunci kebahagiaan dan keselamatan seorang hamba baik di dunia maupun di akhirat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.